Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Marilah di dalam segala perbuatan kita dan ucapan kita kita berkiblat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidaklah kita berbicara kecuali yang sekiranya dalam ucapan kita membuat hati Rasulullah bahagia dengan kita dan menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah kita melangkahkan kaki atau berbuat kecuali untuk hal-hal yang membuat membanggakan Nabi Muhammad dan demikian juga mendapatkan ridho Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan-ucapan yang tidak menghasilkan pahala, yang tidak membanggakan atau membahagiakan hati Rasulullah, tinggalkan. Begitu juga segala perbuatan, apalagi yang sekiranya merugikan, menghasilkan murka Allah, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengecewakan Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Disinilah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamin mar'i" tarkuhu ma la ya'nihi ay min kamali islamil mar'i daripada tanda kesempurnaan Islam pada seseorang adalah dia meninggalkan segala yang tidak menguntungkan segala yang tidak menghasilkan pahala cermati baik-baik sebelum Anda berbicara setiap kata usahakan mendapatkan pahala dari Allah sebelum Anda berbuat setiap gerakan Anda usahakan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi akan merasa bahagia dengan Anda, senang dengan Anda, tidak sampai kecewa dengan Anda. Mudah-mudahan insya Allah kita dijadikan hamba-hamba yang beruntung dengan memanfaatkan segala tindak tanduk, ucapan, diam, berhenti, berdiri, duduk, dan seluruh kehidupan kita untuk mengkais, untuk mengambil, untuk meraih ridha Allah dan ridha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz?